بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> احفظني في الله أعزني واتقم الله جميعا طيب اقرأ يا أخوانا تفضل Masih ya? Oh ya sedikit ya. Hmm. Nah, jazakallah khairan. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang cara menentukan syahwat perut dan syahwat kemaluan, kita akan masuk berikutnya kitab masalah musibah-musibah lesan. Kitabu Fatilisan. Kitab masalah yakni musibah atau kesalahan-kesalahan sebuah lesan yang kita punyai. Lesan yang tidak bertulang akan bicara ke sana kemari dan lesan termasuk di antara nikmat dohiroh wa asbahu alaikum ni'amahu dohiratau wabatinah sempurna ya. <clears throat> atas kalian Allah telah menyempurnakan nikmat atas kalian yang dohir ataupun yang batin. Yang dohir diantaranya adalah lesan. Kita punya kedua mata, kita punya kaki. Ini kenikmatan-kenikmatan yang dohir yang batin yang adanya iman kita kepada Allah taala kita tawakal hati kita adanya tawakal kepada Allah taala ini satu kenikmatan yang sangat besar nikmat Islam iman yang menancap pada hati seorang muslim Adapun nikmat yang kita bahas di sini adalah nikmat yang dohir terkait dengan masalah lesan karena ini sungguh ya dengan adanya sebuah lesan manusia akan diangkat derajatnya atau direndahkan derajatnya yakni adanya sebuah lesan walaupun dia seorang anak presiden ya walaupun dia seorang anak khalifah atau mungkin bahkan seorang anak nabi dan para rasul tapi nggak bisa nam menjaga lesannya nggak bisa mengerim lesannya maka akan direndahkan ila asfalai safilin sampai ke tingkat orang-orang yang paling rendah di antara orang-orang yang rendah nah ini ini adanya sebuah lesan dan juga akan diangkat ya dengan wasilah lesan tersebut ketika dia bisa menjaga lesan ya bisa enam berdakwah dengan ilmunya bisa menyampaikan dengan ilmunya mengamalkannya berdakwah dengan ilmunya ini akan diangkat derajatnya yaitu karena sebuah lesan Tapi kita baca wa afatuhu katsiratun mutanawi'ah dan musibah-musibah lesan tersebut Enam, cukuplah banyak beraneka ragam. Enam, adanya hibah, namimah, kemudian ngobrol, ngalor ngidul, ya. Nah ini juga termasuk musibah yang mana enggak ada faedah di antara pembicaraan tersebut. Walaha fil qalbi halawatun. Dan Nam, yakni adanya musibah-musibah tersebut. Ini akan bisa terasa manis dalam hati seorang mukmin. Nam, yakni maknis berbuat maksiat, ya, dia senang ini banyaknya yang ia bicara nggak ada remnya nggak ada batas-batasnya ini terasa nikmat nah ketika sudah memang apa hatinya sudah terbiasa seperti itu di atas kemaksiatan-kemaksiatan, di atas musim musibah, masalah lesan akan terasa manis. Ketika membicarakan aibnya orang lain sangat enak. Ini ya. Membicarakan aibnya orang lain sangat enak dibicarakan. nggak terasa setengah jam, ya, satu jam nggak terasa. Nah, walaha bawa itu minat tab'i. Dan yang dimiliki adanya sebab yakni berbagai macam kerusakan musibah-musibah tersebut pendongkraknya adalah tabiat ini adanya sebuah tabiat manusia yang dia condong ke sana ini yang paling-paling mempengaruhi ketika tabiatnya sudah ini senang bicara enam dan tabiatnya senang pada kecelakaan karena memang sudah terbawa oleh hawa nafsu ini Pendongkrak yang paling utama adalah suatu tabiat. Tabiat yang jelek. Nah, sehingga terasa terasa sangat nikmat manis untuk membicarakan orang lain. Wala najata min khatariha illa bisamti dan tidaklah selamat seorang hamba dari bahaya-bahaya tersebut yaitu kecuali dengan adanya sifat diam. Nah, adanya sifat diam. Ini yang akan bisa melamatkan dari musibah-musibah tersebut. 6. Man kana yu'min billahi wal akhir falyakun khairan aw liyasmut. Falnadkur awalan wala awalan dan sungguh ya kami akan menyebutkan yang pertama kali fadilatasamti tentang keutamaan diam tentang keutamaan tidak banyak bicara dan berbicara ketika ada faedahnya. Akan kita sebutkan di antara faedah yakni adanya sifat diam. Thumma nusbi'uhu bidzikril afati. Kemudian kita akan mengikutinya akan merinci berikutnya dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan musibah-musibah tersebut. Mufassalah terperinci insyaallah taala. I'lam anna somta Ketahuilah Nam bahwasanya diam Ini akan Yani yuzmi'ul himmata Yufarrihu fikra Ini akan mengumpulkan Himmah Nam, akan mengumpulkan yani agenda-agenda yang akan ia lakukan, yang akan ia perbuat untuk ke arah depannya apa yang ia harus perbuat. Ini akan pemikirannya lebih cemerlang. Yufarihu fikra. Akan menyelesaikan, akan bisa mengentaskan pikiran yang ia dapatkan sebuah permasalahan-permasalahan tertentu. Ini ketika dia nam diam berpikir ya bagaimana berbeda dengan orang yang banyak bicara ini akan menjadi susah ya cara berpikirnya Nah, agenda-agenda yang ia kerjakan ke depannya juga akan semrawut. Wafil hadis dan dalam satu hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rislaihi adman lahul jannah Barang siapa yang menjaga untuk saya, menjamin untuk saya yakni sesuatu yang berada di antara dua jenggot, enam yaitu antara kumis dan jenggot atau lesan ya. Wa ma baina dan apa-apa yang berada di antara kedua kaki yaitu kemaluan saya jamin dia masuk surga. Nah, saya jamin baginya untuk surga. Ia akan dapatkan surga ketika dia bisa nah, menjaga kedua lesannya dan juga bisa menjaga kedua menjaga kemaluannya. Ini kata beliau. Insyaallah ma'ruf hadis tersebut. Wa fi hadisin ahor dan juga dalam hadis yang lain sebutkan 6 tapi ini hadisnya ditaifkan oleh Al-Imam Iraqi 6 la yastaqimu iman dan namanya iman la yastaqimu imanu abdin. Iman seorang hamba enggak akan istiqomah sampai yastaqima qalbuhu. Sampai hatinya istiqomah. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Lastaqimu qalbuhu dan hatinya seorang hamba enggak akan istiqomah hatta yastaqima isanuhu sampai les lesannya istiqomah dalam kebenaran. Dia bisa menjaga lesannya. Ini hadis Wafi hadis Mu'ad dan juga disebutkan dalam hadis yang lain. Hadis Mu'ad bin Jabal. Fi akhirihi. Ini potongan ya sebuah hadis yang akhirnya akhir hadis tersebut yang berbunyi kufa alaika hada yang jaga atas kalian ini eh, sambil ya memegang lesan beliau mengisyaratkan kufa alaika hadza isyarah oleh beliau ke arah lesannya fakultu kemudian Mu'ad bertanya ya Rasulullah wa inna nabi bima natakallam bihi Ya Rasulullah, sesungguhnya, sungguh, apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita bicara? Kala, kemudian beliau menjawab, Sakilas ka ummuka ya Mu'ad. Celaka ibumu, wahai Mu'ad. Nah, ini kalimat ya biasa diucapkan oleh Arab ka umuka celaka ibumu yang tujuannya secara dohir ini kayak doa ya seperti doa untuk kejelekan kepada ibumu wahai Muad. Nah, tapi bukan itu yang dimaukan. Bukan itu yang dimaukan celaka ibumu, bukan itu yang dimaukan secara dohir bukan. Tapi yang dimaukan adalah yakni untuk apa? Takdib, tanbih Naam. Tanbih terhadap apa? Yani li amrin adimun. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi yang dimuakan adalah ini satu takdib untuk kita beradab tanbih juga untuk sebagai peringatan yang sangat besar terhadap perkara-perkara yang yang disebutkan dalam masalah tersebut apa yang ditanyakan oleh Mu'ad bin Jabal masalah lesan. Lain ini supaya kita perhatian betul dengan apa yang kita miliki sebuah lesan tanbih ya. Suatu kita harus beradab ketika berbicara. Kita harus hati-hati ketika berbicara, jangan sembarangan. Lain jangan sembarangan perkalanya sangat besar, apa yang kita ucapkan sungguh sangat besar akan dicatat di sisi para malaikat apa yang kita ucapkan dari enam kita mulai menginjak ya kita hidup apa yang kita ucapkan apakah baik ataukah kita jelek tercatat apa yang kita ucapkan maka hati-hati sakilaska umuka wahal yakubunas finnari ala wusuhim aw qala ala manahirihim illa hasa idum alsinatihim Tidakkah manusia ditetungkupkan, diseret ke dalam neraka jahanam di atas wajah-wajah mereka atau di atas yakni hidung-hidung mereka kecuali melainkan adalah karena hasil perbuatan lesan-lesan mereka. Nah ini, ini manusia. Kebanyakan mereka diseret ke dalam neraka jahanam, nam telungkup ya, maka karena perbuatan lesan mereka nggak bisa menjaga lesan mereka berbicara ya dalam masalah kesyirikan juga terkait dengan lesan berdoa ini kepada kuburan-kuburan minta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, kemudian ya ini ya ini semuanya lesan ya gara-gara lesan terkait dengan kesirikan, terkait dengan mungkin masalah-masalah maksiat yang memang itu kemaksiatan, motif hibah, namimah dan sebagainya itu adalah lesan. Ini kebanyakan sumber kemaksiatan adalah sebuah lesan. Wafi hadisin ahor dan juga dalam hadis yang lain disebutkan man kaffa lisanihi satarallahu aratahu akhrajahu Ibnu Abi Dunya wa ghairuhu min hadis Ibnu Umar bi sanadin dhaif. Barang siapa yang bisa menahan lesannya saya akan Allah tutup-tutupi aurat tersebut. 6. Wa qala Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, "Ma syai'un ahwaj ila tuli sidnin min lisani." Tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk dipenjara lebih lama. Ini ya enggak ada sesuatu yang lebih butuh untuk dipenjara lebih lama. Nah, waktunya harus lama waktunya melainkan yakni lesan saya atau lesan manusia yang dia punya lesan. Siapa yang punya lesan hendaklah dia memenjarakan lesannya dengan waktu yang lama daripada penjara-penjara yang mungkin berbuat kriminal, tindakan pencurian, di penjara dua bulan, tiga bulan, enam. Nah, yang lebih, yang pantas untuk dipenjara lebih lama adalah sebuah lesan yang kita punya. Wakola Abu Darda dan juga dikatakan oleh Abu Darda Abdu anhu ansif udunaika min fika aktifkan kedua telingamu daripada mulutmu. Nah ini, ini perintah beliau kepada enam seorang yang diajak bicara. Juga kita, ya. Maka aktifkan kedua telinga kita untuk mendengarkan hal yang berfaedah lebih aktif, lebih banyak digunakan daripada ya san kita berbicara terus lebih-lebih tanpa ilmu, ngomong tanpa ilmu, terjatuh padanya hal-hal yang berbahaya. Maka kita lebih enak untuk mendengarkan majelis taklim, dengar nasihat, mendengar Al-Qur'an dan sebagainya daripada ngomong alor ngidul. Fa innama ju'ilas laka utunan Hanya saja sesungguhnya dijadikan kedua lesan untuk kalian wa famun wahid dan apa yakni mulut satu litasma'a aktsara mimma tatakallamu bihi dalam rangka untuk yakni kalian mendengar lebih banyak daripada apa yang kalian ucapkan ini jadi lesan satu ya kemudian telinga dua karena memang ya fungsinya yang lebih banyak untuk didengarkan. Untuk kita mendengar lebih banyak daripada kita berbicara. Kata beliau. <clears throat> Kemudian terakhir Waqala Mahlad Ibnu Husain mata kalam mun khamsina sanatan bi kalimat uridu an a'tadira finha. Berkata Mahlad ya Ibnu Husain tidaklah saya berbicara sejak 50 tahun dengan kalimat yang saya inginkan yaitu suatu udur darinya. Nah, ini ucapan beliau. Alhamdulillah selesai. Ini diantara fadilah ya keutamaan ketika orang bisa menjaga lesan dan ini adalah termasuk yang dijadikan sebagai syarat ya ketika dikatakan seorang yang beriman dia beriman dengan Allah dan hari akhir maka syaratnya adalah bisa menjaga lesannya Nah, na yu'min billahi wal yawmil akhir. Nam, yakni falyakun khairun al yasmut. Dan perang siapa yang beriman dengan Allah, ini suatu syarat. Siapa yang dia beriman dengan Allah, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Ini kata beliau dalam hadis yang sahih. Allah alam bisawab ilahuna tafadhalu hafizakumullah.